Bismillahirrahmanirrahim. Uh, boleh saya mau bertanya, bagaimana cara membentengi diri dari pengaruh sihir dan pengaruh orang-orang yang berhubungan dengan jin, Bu ya? ya. Karena orang tersebut uh, mengatakan bahwa dia dibisiki oleh jin akan terjadi seperti ini, seperti ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menghindar dari sihir, keyakinan dulu Bahasanya Allah lebih kuat daripada tukang sihir. Nah, Allah lebih kuat daripada tukang sihir. Kalau sudah punya keyakinan itu sangat mudah. Kemudian Nabi diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibu kalau mau tidur baca Kul A'udhu Rabbil Falak tiga kali Kul Wallahu Ahad kemudian Kul A'udhu Falak kemudian Kul A'udhu Rabbin Nas kemudian baca ayat kursi kemudian tiupkan di tangan usapkan di wajah seperti Nabi pernah melakukannya dan selesai. Tidak bakal terpengaruh. Ya, cuman saya itu sering dengar cerita aneh-aneh. Ada orang kena begini-begini ya. Padahal sudah baca. Ya jelas dong kamu kena sehir. Sementara kamu baca masih takut dengan orang komat kamit. Gara-gara di senetron itu. Jadi keyakinan harus lebih hebat. Pernah kita masuk tempat kampungnya orang sehir, Wah ini harus ini. Harus lebih ramai urusan sihir tuh. Nggak ada yang nyihir. <laughs> sihir. Ada tuh yang sihir di sini. <laughs> Jadi kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sihir ada. Nabi di Quran disebutkan kisah Harut dan Marut. Sihir ada kisah Nabi Sulaiman itu. Sihir ada. Akan tapi ketahuilah apa yang diajarkan Nabi lebih kuat dari itu semuanya. Maka ibu biarpun hidup di kiri kanannya dukun, Dukun santet. Cuman dukun, cumannya santet paling hebat tuh dari Jatimur katanya. Ah, Jatimur. Eh, katanya orang Cirebon. Dari Banyuwangi. Banyuwangi mana? Dari wah, Kediri. Wah, Kediri saya dekat lagi. Kediri dekat-dekat. Mitar lagi masuk. Jadi ada masuk masuk. Ya. Tidak ada kekuatan di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sihir ada. Kalaupun kena kepada Anda karena Anda berpegang dengan apa yang diajarkan Nabi, tidak banyak berpengaruh. Mungkin ada kaget saja. Mungkin adanya sesaat saja terganggu, akan tapi tidak akan mengganggu terus. Kenapa kekuatan? Kenapa kok orang kalau sihir? Gimana ada sihir? Setiap hari yang dipikirin sihir. Jangan-jangan disihir. Sakit batuk saja. Waduh, ini dikasih. Demam katanya apa? No. Anu? Datang ke dokter, nggak ada penyakit, langsung bilang sihir. Kalau nggak ada penyakit kan mestinya alhamdulillah. Atau penyakitnya belum ketahuan. Semuanya sihir. ya suudon. Dukunnya hebat lagi. Ibu punya urusan apa sama orang lain? Wah, saya punya utang. Suudon sama orang yang ngutangi duit. Padahal yang utang duit orangnya mah baik. Gara-gara dukun ini. Gara-gara dukun kacau. Akhirnya apa? Ibu punya utang sama orang ya. Iya. Nah, ibu segera dibayari bu ya. Bahasanya bahasa fitnah ngomongnya cuma begitu. Tapi orang panik kan langsung suudon. Ibu, ibu punya utang sama orang. Bu, awas ya, utangnya Bu segera dibayari. Sementara dia sakit gara-gara eh, sakit ke dukun. Akhirnya dukun yang ngomong gitu, suudon. Dilabrak kamu nyantet saya ya. Enak aja kamu sudah saya pinjemin duit bilang santet santet santet gitu. Itu urusan sama dedukunan adalah jerumuskan. Enggak, jangan dukun-dukunan sudah. Enggak ada. Apakah dukun benaran atau kiai yang pakai gaya dukun? Itu sama. Jadi pokoknya jangan pakai dukun-dukunan sudah. Apa yang diajarkan oleh Allah lebih kuat? Baca Ratibul Haddad, Irdul Latif, habis semuanya. Ratibul Haddad, benteng untuk semuanya. Karena di situ ada doa Audu kalimatillah tamati min syarri ma khalaq. Bebas dari urusan segala macam itu. Bismillahirrahmanirrahim. fil ardi wal fis samai Apalagi falak binas ringannya itu bu. Bahkan Sayyidina Rasulullah membacakan untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau punya anak kecil takut kena kena wewe gombel gendruwo demit jin berbayangan enggak pak eh, bacaan ini beres Nabi Muhammad membacakan apa kulwallah kulwafala binas kemudian ditiupkan di tangannya dan diusapkan di wajah Sayyidina Hasan dan badan Sayyidina Hasan dan Hussein setelah itu anda tidur enak kalaupun batuk itu batuk beneran <laughs> saya macam-macam selesai ya kita perlu membangun keyakinan permasalahan kita itu kita lemah di keyakinan gara-gara nonton sinetron horor kiai percaya terpengaruh sama horor ilmunya diambil ilmunya horor jadi kalau nanti um, apa tolong pasang gombal di sini jadi macam-macam loh tidak ada pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ya jangan khawatir lagi insya Allah aman kalau kita sudah berpegang dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada Apalagi kadang sampai menanam ayat Al-Quran di tanah hukumnya haram. Menulis ayat Al-Quran ditanam di tanah itu mutlak haram. Dan tidak diperkenankan. Kalau mungkin pakai bahasa doa untuk menandakan doa disiram air itu biar tenang saja itu ya boleh-boleh saja itu berkah air berkah langsung air didoain sama kiai. Kadang perlu diberi keyakinan sudah beres sehingga sampai ada orang datang ke kiai itu kalau belum sembur belum pulang itu. Jadi kalau ya, oh, buh itu pulang sembuh kayaknya harus main sembur orang yang yang suka sihir-sihiran itu sembur aja nanti datang sembur nih Yang para kiai itu ada ilmu trik-triknya begitu. Katanya oh, sembur biasa sebetulnya. <laughs> Cuman karena dia yakin pulang wah kena semburnya kiai pada sana. Saya sembur nanti sama yang kena sihir datang ke pondok Al-Basah nanti disembur insyaallah.